sallallahu alaihi wasallam. Semoga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kecintaan Allah kepada kita selaku hambanya sesuatu yang selalu didambakan oleh setiap muslim dan tidak hanya seorang muslim malahan orang Yahudi pun mendakwakan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah begitu juga dengan orang Nasrani وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء نحن أبناء الله وحباء Berkata orang Yahudi dan Nasrani, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Salah satu untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul katakan wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbun Allah" Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni Ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan kita, dalam aqidah, dalam ibadah, muamalah dan akhlak. Jika kita telah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukti cinta kita kepada Allah, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Yuhibbukumullah di dalam bahasa Arab dalam bentuk majzum. Dia adalah jawaban dari perintah fattabi'uni. Jika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah, dan Allah akan mencintai kita. Tidak itu saja yang kita dapatkan. Wa yaghfir lakum dzunubakum Insya Allah akan mengampuni dosa dosa Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan empat hal. Dan empat hal ini tidak akan terwujud dengan hakikat dengan sebenar-benarnya kecuali harus mengikuti langkah yang pertama untuk mendapatkan kecintaan dari Allah yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kudsi yang diriwayatkan Imam, Imam Malik di dalam muwatta'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda wajibat mahabbati لمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا kecintaanku akan terwujud bagi orang-orang yang saling mencintai fiya, Fi itu adalah di atau di dalam. fiya di dalamku. Ya di dalam Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah fi ta'atillah Inilah yang dimakan dengan al-hubbu fillah. Yang kedua, wal mutajalisina fiyya. Orang-orang yang saling duduk di dalam ketaatan kepadaku. Wal mutazawirina fiyya dan orang-orang yang saling berkunjung di dalam ketaatan kepadaku. Wal mutabadilina fiyya dan orang yang saling memberi di dalam ketaatan kepadaku. Sering kita mendengar ungkapan cinta karena Allah, memberi karena Allah dengan kata-kata ya ini lillah nih. Lillah apa maksud lillah di sini? Apakah kita mencintai orang berbuat maksiat kita katakan saya cinta kepada dia lillah. Saya memberi kepadanya lillah. Tidak mungkin. Karena fillah atau lillah itu di dalam ketaatan kepada Allah. Insya Allah kita berbicara dalam masalah empat hal ini yang mana cinta karena Allah merupakan sesuatu yang belum dikenal pada zaman jahiliyah. Dia baru dikenal setelah Islam. Zaman dahulu, zaman jahiliyah, hubungan satu sama lainnya dikaitkan oleh kemaslahatan dunia atau kemaslahatan nasab atau hubungan nasab atau hubungan bumi dia orang kampung kita ya dia orang satu suku satu warga satu marga dan yang lain lalu datang Islam dengan membawa cahaya Islam. Rasa cinta antara satu sama lainnya bukan karena kepentingan dunia. Tapi dia adalah kepentingan atau hubungannya adalah agama. kaitkan dengan agama, malahan Allah berikan ganjaran pahala dan balasan yang baik. Sehingga cinta dan kasih sayang serta benci muncul dalam Islam. Cinta karena Allah, benci karena Allah yang dinamakan dengan al-ukhuwah fillah atau al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah cinta dalam Allah maknanya ini harus kita bawa garis bawahi tadi sudah kita sebutkan al-hubbu fi ta'atillah maknanya mahabbatul muslim mencintai seseorang muslim, seorang muslim lima fihi min khisalil khairi wa ta'ati lillah. Karena pada diri orang muslim itu atau seorang itu terdapat sifat-sifat yang baik dan terdapat pada dirinya ketaatan kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan al-hubbu fillah cinta kepada seseorang disebabkan pada dirinya itu terdapat sifat-sifat yang baik, terdapat ketaatan kepada yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gara-gara harta, bukan gara-gara nasab dan bukan gara-gara bangsa. Bukan juga gara-gara kelompok. Akan tetapi yang menjadi garis bawahnya adalah cinta kepada seseorang disebabkan pada dirinya ada sifat yang baik dan ketaatan kepada Allah. Kalau itu dijadikan sebagai barometer kita, maka tentu karakter atau sifat baik dan ketaatan kepada Allah satu sama lainnya berbeda. Karena keimanan itu bertingkat. Semakin kuat agama yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kita mengatakan cinta karena Allah, maka kecintaan kita kepada orang yang semakin taat kepada Allah semakin tinggi. Walaupun dia tidak pernah kita kenal. Walaupun dia tidak satu suku satu kampung dengan kita. Akan tetapi disebabkan sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri dan ketaatan kepada Allah karena itulah kita mencintainya. Kau muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi yang tadi yang kita bacakan wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya berhak cintaku kepada orang-orang yang saling berkasih sayang fiyya karena aku ini hadisnya banyak persaudaraan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salatun man kunna fi man, man salatun Eh, man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga perkara. Apabila pada diri seseorang terdapat tiga perkara itu, dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, ayuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Karena Allah mananya? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah dia akan berada di dalam naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan Allah akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pada mahsyar. Tidak ada tempat berteduh. Tidak ada tempat duduk. Masing-masing kita memikul dosa mereka masing-masing. Matahari dua mil dari kepala dan masanya bukan satu hari dua hari. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa 300 tahun lamanya tidak ada datang berita dari langit dan tidak ada perintah dari langit. Siapa yang mereka diberi naungan nanti? Warajulani tahaba fillah istama alaih wa tafarraqa alaihi. Dua orang saling berkasih sayang. Fillah karena Allah karena ketaatan kepada Allah. Hubungan mereka disebabkan satu sama lainnya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaih. Di atas kecintaan kepada Allah tersebut atau dalam ketaatan kepada Allah mereka berkumpul. Dan atas cinta karena Allah itu mereka berpisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaumal qiyamah yaqulu al qiyamah." Sesungguhnya Allah pada hari kiamat nanti ber, eh, berkata, "Ainal mutahabuna jalali. Mana orang-orang yang saling berkasih sayang disebabkan keagunganku. Al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini akan aku naungi mereka di dalam naunganku di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yakni naungan. malang, keutamaan mencintai karena Allah adalah salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah, la tadkhulun al jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling berkasih sayang. Cinta karena Allah itu merupakan tingkat keimanan yang paling tinggi. 'ala al iman Al-hubbu fillah wal في fillah. tali keiman yang paling paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Bisakah kita mendeteksi bahwa cinta kita kepada seseorang itu karena Allah kah atau karena dunia? Atau cinta seseorang kepada kita walaupun dia mengatakan saya mencintaimu karena Allah bisakah kita mendeteksi apakah dia memang betul-betul cinta karena Allah dan benci karena Allah atau dia mencintai karena kepentingan Jawabannya bisa. Ulama mengatakan cinta karena Allah dan benci karena Allah itu dia tidak akan ber, bertambah dengan pemberian dan dia tidak berkurang karena kegersangan. Ya, itu adalah barometer anak timbangannya. Kalau seandainya seseorang semakin dekat dengan kita. Ya, karena kita memang sering memberi dia. Lah ketika kita tidak memberi lagi, mulai dia menjauh. Nah, ini namanya cinta karena dunia, benci karena dunia. Dalam pemberian, ya, kita dianjurkan untuk membalasnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memberimu kebaikan, fakafiu kata Nabi, berikan balasannya setimpal. Kalau seandainya kita tidak tidak tidak memiliki apa yang bisa kita balas dia dengan pemberiannya, doakan dia. Sampai-sampai kata Nabi, engkau telah bisa membalas kebaikannya dengan doa yang diberikan kepadanya. Maka dianjurkan bagi kita untuk membaca minimal jazakallah khairan. Jangan hanya dikatakan jazakallah. Jazakallah itu artinya apa? Semoga Allah memberimu balasan. Balasan apa? Syarran atau khairan. Maka harusnya penyampai. Jazakallah khairan. Lalu kita doakan dia. Ya, itu adalah tanda terima kasih kita syukur kita. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man lam yashkurin nas." Mulutlah seseorang itu bersyukur kepada Allah selama dia belum bersyukur kepada manusia. Apa artinya syukur? Syukur artinya adalah irfan bil ihsan mengakui kebaikan. Ketika ada orang yang memberikan sesuatu walaupun sedikit, tapi kita akui, kita sebutkan bahwasanya si A telah membantu saya, dia adalah baik sekali. Itu adalah tanda syukur kita. Tapi ketika ya diberikan sesuatu tapi melecehkan, ah si A itu belum pernah dia memberi saya. Sementara sudah banyak diambilnya. Ini adalah orang yang tidak bersyukur. Jika dia tidak bersyukur kepada orang yang memberinya, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Maka ketika kita diberi, kita beri balasannya. Akan tetapi rasa cinta kita bukan terkait dari pemberian. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala. wal mutajalisina fiyya orang yang saling sama duduk di dalam ketaatan kepada duduknya itu bukan dia duduk bersama orang-orang yang tidak taat tidak tapi dia duduk bersama orang-orang yang yang taat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak duduk dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah karena duduk bersama orang-orang yang baik akan memberikan manfaat kepada kita. Ya insya Allah nanti akan kita jelaskan bagaimana dampak dari berteman yang baik. Yang menjadi kunci adalah fiyya, yakni karena Allah itulah sebagai penyaring bagi kita untuk siapa orang yang kita cintai, siapa orang yang akan kita jadikan sebagai teman hidup kita. Yang ketiga al mutazawiri nafiyah Orang yang saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah fi qaryatin ukhra ada seseorang dia berkunjung kepada seseorang saudara baginya yakni saudara Islam di kampung lain. Berarti kedatangannya dari tempat dia ke tempat orang ini membutuhkan perjalanan. Fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah kirimkan seorang malaikat untuk menunggu di jalan yang akan dilewatinya. Falamma ata alaih ketika orang tadi melewati malaikat yang sudah menunggu. Ya. Qala aina Malaikat itu mengatakan, kemana kamu pergi? Kemana kamu inginkan? Qala uridu akan li fi hadhihi al-qaryah. Aku pengen bertemu dengan salah seorang saudara bagiku di kampung ini. Qal halaka alaihi min ni'matin tarubbuha Apakah kamu memiliki terhadap orang tersebut satu kenikmatan, satu kepentingan dunia yang ingin kau kembangkan? قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل Kata orang itu tidak. Hanya saja aku mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Qal lalu malaikat itu mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi." Sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Allah kepadamu. Yani aku diutus kepadamu. Memberitahukan kepadamu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mencintaimu. Sebagaimana engkau telah mencintai dia karena Allah. Jadi perjalanan yang jauh. Kalau sekarang misalkan butuhkan bensin, solar, BBM, walaupun naik harganya, tetapi yang didahulukannya adalah kunjungan karena Allah. Kunjungan karena Allah ini adalah orang yang taat kepada Allah, itulah yang dia datanginya. Dia berziarah kepadanya. Inilah yang dinamakan dengan al-mutazawirina fiyya. Orang yang saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wal mutabadilina fiyya. Orang yang saling memberi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahadu tahadu." Saling memberi hadiahlah. Niscaya kalian saling mencintai. boleh Bolehkah orang miskin bersedekah kepada orang kaya? Ya, kebalik ya bagi kita yang orang yang mungkin hidupnya pas-pasan. Sekali-kali traktirlah orang kaya. Ya, jangan hanya nempel aja. Ya, pengen ditraktir terus enggak. Ya. Kalau seandainya bersedekah nggak mungkin. Tapi mentraktir itulah bagian dari hadiah. Berikan hadiah. Walaupun kalau dipandang dari nilainya dengan uang tidak seberapa. Akan tetapi dengan demikian kita akan bisa memasukkan rasa cinta kepada saudara kita. Tahadu tahadu. Buku mungkin. Ya. Nah, ketika kita saling memberikan Allah Subhanahu wa taala maka dari empat hal ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui beberapa karakter di dalam memilih pertemanan kita. Siapa yang akan kita jadikan sebagai teman Siapa yang harus kita jauhi sebagai teman? Teman itu kaum muslimin dan muslimat yang belakang Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaruh yang dalam kepada teman yang lain. Maka karena itu wajib bagi seorang muslim memberikan perhatian yang dalam Siapa yang akan dijadikan sebagai temannya, sebagai sahibnya? Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al rajul ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Al-khullah adalah tingkat pertemanan yang paling tinggi Khalil. Nabi kita Ibrahim alaihissalam dia adalah Khalilur Rahman. Kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khalil ini kalau kita lihat dari khalla yakni orang yang sudah bercampur baur dengan kita. Dekat itu namanya Khalid. yakni teman setia. Kekasih setia. Ini, ini ini yang dinamakan dengan Khalid. Maka kalau kita lihat orang yang betul-betul sudah lama dia berteman. Istilahnya satu kamar, satu piring makan berdua dan seterusnya. Ya. Biasanya satu sama lainnya saling e, mewarisi sifat yang lain. Cara berbicaranya, terkadang cara bicaranya kayak temannya. Ya, cara dia berjalan. Karena orang Arab mengatakan innal qarina bil qarini yaqtadi. Sesungguhnya orang yang pendamping dengan pendampingnya dia akan meniru otomatis. Maka karena itu Allah eh, Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang akan berada di atas agama teman setianya. Kalau seandainya teman bekerja itu bukan, itu adalah sadaqah. Kalau di dalam bahasa Arab namanya uh, sadiq atau zamil Ada teman sejawat di dalam kita bekerja. Akan tetapi berbeda dengan sahib. Sahib itu adalah orang yang selalu bersahabat, selalu mendampingi. Khalil lebih tinggi dari itu. Maka oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita bahwa seseorang akan berada di atas agama khalilnya, orang teman dekatmu. Kita lihat berapa banyak orang karena gara-gara teman dekatnya dia tersesat. Dia masuk penjara. Dia dimermasalahkan oleh orang. Dan sebaliknya, gara-gara temannya, dia mulai mendapatkan hidayah. Dia mulai rajin ke masjid. Dia mulai menampakkan sunnah. Falyanzur ahadukum man yukhalif. Adalah salah seorang yang antaramu melihat siapa yang akan menjadikan teman setia. Maka karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita harus mengetahui sifat-sifat yang terpenting yang seharusnya dimiliki oleh teman yang akan kita jadikan sebagai teman kita. Yang pertama, ayakuna dha dinin wa taqwa Dalam teman kita itu adalah orang yang memiliki agama dan takwa. Ketaatannya kepada Allah ada, agamanya ada, pengetahuan agamanya ada, apalagi dia sudah mengikuti sunnah. Masya Allah, ini adalah teman yang seharusnya kita jadikan sebagai teman. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki takwa, tidak memiliki agama. Masing-masing dari itu ada tanda-tanda yang bisa kita kenal. Maka tanda orang yang bertakwa dia selalu bersemangat dan menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Seperti sholat. Sudah mau masuk waktu dah ingatkan. Ayo kita ke masjid. Dan yang lainnya. Bersihnya lidah dia dari mencaci, dari melaknat, dari menghibahi dan yang lainnya. Yani Ketika kita berbicara, duduk dengan dia, selalu mengingatkan kita kalau seandainya kita tergelincir di dalam masalah mengguncing menggunjing tentang orang. Dia malah mengingatkan. Ini adalah tanda orang atau teman yang bertakwa. Dan ketulusannya untuk saudaranya atau untuk temannya. Nasihat. Nasihat itu bukan dalam bentuk ungkapan nasihat-nasihat atau pesan-pesan. Tapi an-nasihah itu adalah ketulusan. Bagaimana orang yang tulus dia akan memberikan yang terbaik kepada orang yang ditulusinya. Teman yang tulus, dia akan memberikan yang terbaik untuk temannya. Kalau temannya jatuh, dia bantu. Temannya hampir jatuh, dia pegang supaya jangan jatuh. Temannya mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan dia berbahagia. Temannya mendapatkan musibah, dia ikut sedih dan dia membantu. Begitu juga ketika temannya ini hampir masuk ke dalam jurang dosa, dia ingatkan, dia pesankan jangan melakukan. Bukan teman yang baik itu membiarkan temannya apa yang diinginkan. Dengan istilah sekarang ini adalah toleransi. Ya. E, penuh pengertian. Itu bukan orang yang tulus, bukan nasihat, bukan orang yang nasih. Tapi orang yang tulus, orang yang nasih adalah orang yang memberikan terbaik kepada kawannya. Berbeda dengan orang yang tanda-tanda yang buruk adalah orang yang selalu perkataan yang tidak baik. Orang yang taat perkataan yang keluar adalah baik, jauh dari mencela, jauh dari kata-kata kotor. Dan malahan teman kita ini yang bertakwa, dia akan membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhkan kita atau menggoyang kita dari melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ayakuna aqilan. Dalam kita berteman dengan orang yang berakal. Karena tidak ada kebaikan kalau seandainya kita berteman dengan orang yang ahmak, orang yang bodoh, orang yang pandir, orang yang hidupnya tidak punya visi dan misi. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita hidup ini punya misi, punya target, Misi kita adalah masuk ke dalam surga dan surganya tidak juga yang paling rendah. Paling tinggi. Kemudian hendaklah hidup kita ini sebagai orang yang selalu mendawahi apa yang telah kita ketahui dan kita amalkan. Tapi kalau seandainya kita hidup dan berteman dengan orang yang setiap saat ketawa terus, ya, ada yang diantaranya yang lebih memilih kawannya yang tepat untuk berketawa. E, uh, ini orang akan memandang ini adalah akalnya uh, sedikit kurang. Karena kalau kita berteman dengan orang yang berakal, dia akan dia terkadang akan memberikan kebaikan kepada kita. kurang berakal. Tanbir. Terkadang dia pengen memberikan kebaikan kepada kita malahan memudaratkan kita. Dia pengen membantu, tahunya menjadi masalah. Dan itu tidak sedikit. Ada teman yang ceroboh, ya, Pengennya kata dia untuk membantu kita tetapi tidak malah mencelakakan kita. Yang ketiga, ayyakuna hasanal akhlaq. Hendaklah teman itu memiliki akhlak yang baik. Karena orang yang berakhlak buruk merupakan mudarat kepada kita. Sangat memudaratkan sekali. Dia tidak mengganggu Anda. Boleh jadi dia telah menyakiti Anda dengan akhlak yang jelek. Bukan dia bukan menyakiti kita, tapi pertemanan kita ketika kita berada dengan dia, akhlak yang tidak baik itu mau tak mau kita sudah disakitinya. Atau yang memiliki akhlak yang jelek itu dia akan mengganggu kita dengan sering berdebat. Cerewet. Sedikit kita arahkan di berdebat lagi. Ini adalah orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Yang keempat, ayakuna sahab sunnah. Hendaklah kawan kita ini kita cari orang yang menjalankan sunnah. Dan jauhi kawan-kawan yang suka melakukan bid'ah. Kenapa? Kalau kita sering berteman dengan dia, jangan-jangan kita dibawanya kepada kebiasaan yang dia lakukan yang tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Minimal berteman dengan sahabat bid'ah akan mengganggu ketenangan pikiran kita. Dan akan menyakiti uh, apa namanya hati kita. Karena yang akan bisa kita pikir, uh, yang terganggu pikiran kita. Kita pengen melakukan sunnah, dia melakukan yang tidak sunnah Nah, menjadi beban pikiran bagi kita. Baik. Apa hak-hak dan adab-adab persaudaraan? Persahabatan. Ada beberapa hak-hak yang dilakukan oleh seseorang yang menggambarkan kejujurannya di dalam kecintaan karena Allah dengan teman-temannya. antaranya adalah assalam. Menyampaikan salam. Dalam hadis yang telah kita sebutkan awalnya tadi, "Fala tu'minu hatta tahabu." Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Afshu salama bainakum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah aku beritahukan kepadamu akan sesuatu jika kalian melakukannya? Kalian saling berkasih sayang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afshus salam bainakum, tebarkan salam. Salam merupakan kunci untuk menumbuhkan rasa sayang dan rasa cinta antara kita. Maka ketika kita berjumpa adalah kita iring dengan salam. Kemudian wajah yang berseri. Jangan masem. Jangan sangar. Subhanallah ada sebagian orang atributnya sama dengan kita. Tapi ketika temu seperti temu dengan musuh. Kata orang seperti anjing dengan kucing. Tidak ada salam, tidak ada basyasyah, tidak ada wajah berseri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqah." Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Karena ini akan menjadikan kasih sayang tumbuh rasa cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal maruf syai'an." Jangan kalian anggap remeh perbuatan kebaikan apapun. Jangan dianggap remeh. Apa minimal dari kebaikan itu? Walau antal akhaka biwajhin talak. Walaupun Anda menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri. Itu adalah ma'ruf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Kullu ma'rufin sadaqah." Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan apapun bentuk kebaikannya jangan dianggap remeh. Minimal adalah bertemu dengan kawan kita dengan wajah yang berseri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, memberikan hadiah. Dan hadiah ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam menambah rasa kecintaan. untuk menghilangkan rasa kebencian di hati. Coba kita Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tetangga kita benci dengan kita karena kita sudah mengikuti sunnah, kasih dia hadiah. Ya, hadiah. Bantu dia terus. Nanti kebenciannya akan berubah menjadi kecintaan. Walaupun pada awalnya itu yang diinginkannya ya diinginkannya dia mau mendapatkan manfaat ketika kita sudah kasih dia satu dua tiga empat kali tapi tetap kita digunjinginya tetap kita disakitinya kasih terus nanti akan berubah rasa kebencian itu menjadi rasa cinta maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tahadu tahabu saling memberi hadiahlah niscaya kalian saling mencintai hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad yang ketiga mendoakannya itu adalah adab-adab dan hak-hak eh, persahabatan mendoakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ma min abdin yad'u li akhihi fi dhahri al-ghaib illa qala al-malak walaka mithluhu walaka bimithlihi Rawahu Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada seorang hamba Muslim yang mendoakan saudaranya, yang temannya, sahabatnya, bizahril ghaib, ketika dia tidak tahu malam hari dia doakan, dia selipkan doanya, oh doanya untuk saudaranya, kecuali malaikat akan mengatakan kepadanya, walaka bimisli anda juga mendapatkan seperti apa yang Anda doakan untuk saudara. Jadi kalau begitu melempar dua burung dengan satu batu. Kalau kita mendoakan untuk diri kita sendiri, yang bermanfaat kita sendiri. Tapi ketika kita mendoakan saudara kita, kita juga mendapatkan doa yang sama. Kita mengetahui saudara kita ini dalam kesempitan, kita doakan, Ya Allah, lapangkanlah urusannya, mudahkan urusannya. Apa kata malaikat? Wala kabimisir. Anda juga mendapatkan dilapangkan urusan, dimudahkan rezeki. Semakin panjang doa kita untuk saudara kita, semakin sebanyak itu juga untuk kita. Subhanallah. Nah ini jangan lupa. Walaupun adalah teman-teman kita yang mungkin berselisih pendapat, berselisih pandangan dengan kita. Tapi kita lihat dia adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang baik. Kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik padanya. Yang keempat, Baik, doa ini baik teman kita ini masih hidup maupun setelah dia meninggal dunia ya tetap kita doakan karena doa untuk orang doa dari orang hidup untuk orang yang meninggal dunia sampah buktinya adalah sholat jenazah yang di situ kita mendoakan Allah maafirlahu warhamu wa'afi faanu dan seterusnya yang keempat memberitahukan kepadanya tentang kecintaan ini ini akan menambah rasa cinta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika hamba rujul akahu, akhahu falyukhbirhu annahu Apabila seseorang mencintai saudaranya, hendaklah dia beritahukan kepada orang itu bahwa dia mencintainya. Ya, tentu Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Jangan antara laki-laki dengan perempuan. Berbahaya. Kita katakan mungkin kita menelepon. Kita katakan ini uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Ketika ada orang yang mengatakan begitu, renyuh hati ini. Semakin kita terasa dekat, kita dihargainya, dan kita juga bisa menghargainya setelah itu. Diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada orang mengatakan ini uhibbu kafillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah, maka kita jawab, ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Ya, ahabbaka semoga Allah semoga alladhi ahab ahbabta fi ahbabtani fihi semoga zat yang telah menjadikanmu mencintaiku karena Allah mencintaimu juga ya ketika ada orang mengatakan ini uhibbuka billah sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah bisa bahasa Indonesia lalu kita balas semoga Allah yang telah mencintaimu menjadikanmu mencintaiku karena Allah Semoga dia juga mencintaimu. Itu mananya. Ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Ya, kalau saya seandainya berbahasa Arab, kita ucapkan inni uhibbuka fillah. Jawabannya ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Yang kelima ziarah berkunjung. Itu adalah etika dan ada Hak. Yang terbaik dalam kunjungan itu sekali-sekali. Jangan sering. Ya. Kenapa? Yang sekali-sekali itu la qalilatan tunjil jafar. Jangan jarang sekali jangan. Nanti jarang akan munculkan rasa ke kerenggangan, kemudian mulai kalau sudah renggang biasanya mulai zulun, mulai perkiraan-perkiraan, persangka-persangka. Kenapa ini nggak pernah datang ke rumah saya lagi? Mungkin dia sudah marah dengan saya, mungkin begini, mungkin begitu. Jangan sekali-sekali, sekali sebulan, atau dalam menelpon sekali dalam seminggu dan seterusnya. Dan jangan sering juga. Karena kalau sering itu akan me datangkan rasa kebosanan. Ya, jangan sempat teman kita eh, kita diusir oleh teman secara halus. Ya. Ini yuhrij, ini akan mendatangkan rasa salah tingkah dari kawan kita terhadap kita. Mau diusir dia teman, nggak diusir dia malah enak-enak duduk di rumah. Ya. Nah, maka sekali-sekali datang kita berkunjung ya, itu akan mendatangkan rasa cinta yang sangat uh, tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zur ghubban tazdad hubban." Ya, datanglah sekali sekali sekali datang sehari dua hari setelah itu datang lagi misalkan ya akan bertambahlah rasa cinta kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga mengatakan ذو الغربة تزد حبا فمن أكثر تكرار أقصاه الملل Datanglah sekali-sekali akan menambah rasa kecintaan. Jadi pada saat rindu datang, itu akan menambahkan rasa kecintaan yang bertambah. Kemudian yang keenam, hak dari persahabatan adalah al-ma'unah, membantu sahabat kita. membantu sahabat kita, menolongnya apabila dia membutuhkan. Dan ini bertingkat-tingkat di dalam membantu sahabat teman kita. Bertingkat-tingkat juga. Yang paling tinggi dia mendahulukan kepenting, kepentingan kawannya daripada kepentingan dirinya sendiri. Itu namanya dengan izah, itu tingkat yang tertinggi. Mendahulukan kebutuhan saudaranya atau sahabatnya ketimbang dari kepentingan dirinya sendiri. Sebagaimana yang terjadi dalam kisah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang tinggal ya sekarat setelah berperang. Yang mana satu sama lainnya membutuhkan air. Namun air sangat terbatas. Dia butuh air, mau minum, tahunya saudaranya ada minta air lagi. Yang sama kondisinya, dia suruh. Minumlah, kasihkan sama dia. Ini namanya isa Mendahulukan keperluan saudaranya daripada keperluan dirinya sendiri. Tingkat yang kedua, dan ini ada tingkat menengah, membantu saudaranya sebelum diminta. Ya. Membantu saudara sebelum diminta. Kita lihat kadang-kadang kawan kita ini, masya Allah, dia nggak pernah ngomong, nggak pernah. Tapi kita melihat bagaimana susah hidupnya. Lalu kita berikan bantuan kepadanya. Kita tidak butuh. Kalau tadi kan kita memerlukan, tapi kita dahulukan keperluan dia. Tapi yang kedua ini kita lihat dia sangat membutuhkan, tapi dia tidak pernah meminta. Ya, maka merupakan bentuk kecintaan kita atau hak dari pertemanan kita adalah kita berikan sebelum dia meminta kepada kita. Kemudian yang terkecil atau minimal di dalam masalah ini adalah memberikan kebutuhannya setelah dia meminta. Dia datang, ini teman nih, bukan orang biasa ya, teman. Sudah kita ketahui dia, sudah kita bersama, kemana-mana bersama. Nah ketika dia datang menyampaikan kebutuhannya, lalu kita tunaikan setelah dia meminta, ini adalah bentuk yang terkecil tapi merupakan jafa, merupakan kegersangan persahabatan. Sudah diminta oleh saudara kita atau teman kita, kita pun tidak pernah memberinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menafasa an muslimin kurbatan min kurabi yaumil min kurabi dunia, nafasa Allah lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan satu beban dari saudara seorang muslim dari beban-beban dunia maka Allah akan melapangkan baginya satu beban dari beban-beban hari kiamat waman yassara an mu'sirin yassara Allah anhu fi dunia wal akhir siapa yang melapangkan orang yang sempit orang yang membutuhkan dia lapangkan maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu kepada orang umum. Apalagi kepada sahabat kita. Yang ketujuh, seter ma'aibihi, menutup aibnya. Menjaga kerahasiaannya. Ingat bahwa teman duduk kita adalah amin, orang yang terpercaya. Apalagi kalau seandainya dia sudah curhat ke kita. Curhatnya jangan sama sekali kita bocorkan kepada yang lain. Dia tidak mengungkapkan isi hatinya kecuali dia percaya bahwasanya kita akan menyimpan rahasianya. Ini adalah umum, apalagi yang khusus. Teman-teman yang khusus. Maka adalah kita menutup aibnya. Menjaga rahasia yang pernah disampaikan kepada kita. Dan adalah betul-betul kita tulus. Memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan hendaklah kita bela mereka ketika ada orang yang menjatuhkan martabatnya karena dia adalah teman kita. Dan juga adalah kita maafkan kesalahan-kesalahan ketergelinciran yang terkegelinciran yang dia lakukan selama kita berteman, bersahabat dengannya. Kemudian berakhlak baik dengan mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan tadi itu merupakan barometer kuatnya tali keimanan. Dan ini tidak akan tumbuh kecuali seseorang telah menjalankan syariat dan menunaikan dan meyakini keimanan dengan baik sehingga dia sampai kepada derajat ihsan. Setelah derajat ihsan itu baru keluarlah buahnya yaitu akhlak. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan Orang yang paling sempurna keimanannya atau orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak buah dari tingkat Islam yang tiga, yaitu, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Kau muslimin dan muslimat yang berakal Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perumpamaan teman yang baik itu dengan teman yang buruk adalah seperti orang yang menjual minyak wangi selalu memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita tidak membelinya, aromanya lengket pada pada pakaian kita. Berbeda dengan teman yang buruk. Dia akan mengganggu dan menyakiti kita. Maka oleh karena itu, kecintaan kita, duduk kita, saling berkunjung kita, dan saling memberi kita itu adalah didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan uh, hadis yang kita sebutkan tadi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wajabat mahabbati limutahabina fiyya wa mutajalisina fiyya wa mutazawirina fiyya ومتبادلين فيها dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala haqqat mahabbat mahabbati lil mutahabina fi wa haqqat mahabbati لمتواصلين فيا وحقت محبتي لمتزاورين فيا وحقت محبتي limutabadilina fiyya. Berhaklah cintaku bagi orang yang saling mencintai karena aku dan berhaklah dia mendapatkan kecintaanku bagi orang yang mutawasilin yakni mutawasilin itu adalah orang yang saling menjalin hubungan yang baik karena Allah Subhanahu wa taala dia menelepon, dia berkunjung, dia menghubungi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirin fiyya dan berhala dia mendapatkan cintaku bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena karena aku wa haqqat mahabbati lil mutabadirin fiyya dan berhalah cintaku bagi orang yang memberi itu karena Allah Subhanahu wa taala bukan kepentingan dunia bukan kepentingan Eh, sesaat akan tetapi dia adalah keseringan atau cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya melihat di bawah ada pesta. Ya kayaknya jam 11 mulai. Ini nanti kan gak enak kita mengajian di atas di bawahnya ya kita tanya jawab kita berikan kesempatan setengah jam insyaallah Allah jam 11 kita eh, tutup. Ustadz, kalau kita diundang dalam walimahan, yang terkadang kita harus memberi sumbangan atau sedekah. Dengan perasaan karena nggak enak sesama teman, bukan karena Allah. Bagaimana hukumnya? Tolong, tolong uh, petunjuknya. Taib. Kita harus luruskan makna dari lillah. Apa makna lillah itu? Apakah lillah itu uh, orang mengatakan lillah itu ikhlas? Apa arti ikhlas? Hah? Sukarela? Tidak. Tapi kalau di sini artinya sukarela. Terpaksa saya memberi. Berarti tidak ada kerelaan, tidak ada rela. Tapi lillah itu memang tujuan kita ada karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi karena agar dia dapat manfaat, karena ada hubungan kita dengan dia yakni pertemanan kita berikan itu itu namanya ya itu namanya lillah walaupun agak berat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih beliau ditanya ayu sadaqatin a'zamu ajra sedekah apa yang paling besar pahalanya kata nabi anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqr wa ta'mal ghina wa ta'mul ghina kata nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah yang paling paling besar pahalanya adalah engkau dalam engkau bersedekah dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Kemudian syahih rakus dengan uang. Orang yang rakus mudahkah mengeluarkan uang? Enggak, akan berat. Lalu takhsyal faqar, khawatir kalau jatuh miskin. Aduh, ini amplopnya 100 ribu, nanti uang saya nanti kurang di 100 ribu ya khawatir dia kekurangan uang wata'mul wata'mul berangan-angan punya uang banyak dalam kondisi itu orang akan berat untuk mengeluarkan uang nah inilah pahala yang paling besar ya maka kalau kita lihat Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala nilai bersedekah itu tidak kepada nominal tapi nilainya berapa yang di, yang ditinggalkan? Ya, berapa yang ditinggalkan itu nilainya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk mengumpulkan bantuan untuk perang kamu. Umar bin Khattab dia mengatakan, saatnya saya akan mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Lalu dia bawalah hartanya, kasihkan ke Nabi. Kata Nabi saw. Alaihi Wasallam, kam uh, kam tarakta li ahli. Berapa yang kamu tinggalkan untuk untuk keluargamu? Kata Umar, bimitrihi Sama dengan banyak ini, berarti separuh dari hartanya. Lalu datang Umar, ah, Abu Bakar, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Lalu ditanya oleh Nabi, "Kam tarakta dari ahli. Kal taraktu tulahum Allah wa Rasulullah. Ya, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Semua hartanya dikasih. Umar mengatakan setelah itu saya tidak angkat tangan katanya nggak bisa saya untuk mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Seorang mahasiswa yang keuangannya terbatas atau kita yang memiliki keuangan yang terbatas. Kita punya uang taruhlah misalkan 100 ribu kita bersedekah 50 ribu, itu jauh lebih besar nilai di sisi Allah ketimbang orang kaya punya triliunan, dia menyumbang 10 M. Kalau dilihat dari nominalnya tidak apa, tidak ada nilainya 50 ribu. Akan ah, tetapi nilainya di hati ini. Bagaimana dia berat memberikannya. Tapi disitulah dia mendapatkan pahala yang besar. Agama ajaran. Besar pahalanya ketika uh, hatinya keter, uh, eh, terkait dengan uang ini lebih besar. Lalu dia berikan karena Allah, maka itulah nilainya lebih besar. Bukan dimaksud dengan ya sukarela lillah itu. Jadi kalau yang tadi saya rasa tidak apa-apa kasih. Kita karena ah, kenapa kita mengasihnya? Karena dia adalah teman kita. Walaupun dia orang kaya, memang sudah tradisi kita juga seperti itu. Ya, kalau di Arab Saudi nggak ada, ya. Tapi bolehkah kita ada lagi? Ada nggak dalilnya Ustaz memberikan amplop kepada orang yang menikah? Nggak ada dalilnya. Itu kembali kepada Orf. ya. Walaupun dia kaya, kita membantu, ya. Rasa keikutsertaan kita. Wallahu Bagaimana cara kita berteman, bergaul dalam lingkungan kita yang mayoritas atau 90% ahli bid'ah? Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dia bergaul dengan orang orang Quraisy dulu yang bisa dikatakan tadi 90% bukan ahli bid'ah, para kafir. Kalau seandainya kita ketemu, sampaikan salam. Sebab hijrah atau hajar al-mubtadi dia mengisolir orang-orang ahli bid'ah itu itu adalah jika ada kemaslahatan. Jika yang melakukan itu memiliki pengaruh. Kalau seandainya kita diam, mereka tetap merajalela dengan perbuatannya, malam kita dikucilkan malahan, itu memudaratkan kita. Maka kita bergaul, ketemu, goro-goro bersama, ketemu, sampaikan salam, ya, duduk bersama mereka sebentar. apa yang bisa kita bicarakan tentang masalah RT RW kita atau kemaslahatan yang baik. Tapi kalau misalkan kegiatan-kegiatan bid'ahnya jangan ikuti. Ada pergaulan yang lain kita lakukan. Saya pernah disampaikan ketika kemarin pulang dari Batu Raja dan perjalanan dia seorang pegawai Pemda dia katakan di dalam saya di dalam lingkungan uh, dia termasuk orang yang kurang setuju kalau ada perumahan komplek. Ini kompleknya sunnah semua. Ini dari pandangan dia dan pandangan dia juga masya Allah bagus. Kalau seandainya kita kumpul-kumpul katanya di satu komplek, nanti ter apa tergambar ini kita eksklusif. Tapi kenapa kita tidak tinggal di komplek umum? Kita memberikan pengaruh kepada mereka. Nasihati sedikit-sedikit. Itu kita akan mewarnai dengan warna putih. Walaupun tidak secepat apa yang dibayangkan. Lalu katanya, bagaimana Anda dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat? Saya katakan, terus terang saja. Saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak paham. Di salah dalam hal ini ada beda pendapat. Jadi saya termasuk dalam pendapat yang berbeda. Tetapi kalau seandainya ada meninggal dunia, dia yang paling duluan datang. Datang menjenguk, ya, me mengatakan sertaan di dalam uh, apa namanya uh, bersedih, ya. Kalau seandainya ada yang pesta, dia lebih dahulu untuk datang membantu apa yang bisa dibantu kalau sana goro, dia cepat ikut goro bersama RT RW. Ada yang perlu dibantu, dia bantu. Ya, tapi kalau seandainya uh, dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, dia katakan maaf saya saya tidak setuju dengan itu. Ya, dalam pendapat yang tidak setuju, uh, sehingga ketika mereka sudah tahu saling menghormati. Tapi kalau seandainya kita tidak jelas-jelaskan, kemudian kita juga agak eksklusif dengan mereka, kurang bergaul, ya, ini akan cepat dicap oleh orang dengan bermacam-macam. Ya, nah, atau misalkan kita punya alasan, eh kemana tadi malam tadi kita kan ada acara, waduh saya lagi ada acara. Sebenarnya kadang-kadang enggak. Besok kalau saya diundang lagi nanti apa alasannya ya? Kita akan diantui terus dengan alasan-alasan. Tapi ketika orang sudah tahu, Ya udah, dia tidak akan undang lagi. Wah, suruh sekolah, dia kurang setuju dengan kita. Ya udah, biar aja deh. Ya. Nah, biasanya juga misalkan eh, apa namanya eh, akikah. Akikah ada juga tradisinya awal baca ini, baca itu, baca ini, baca itu sampai sholat isya misalkan. Nah, dia hitung kurang lebih kira-kira sampai kapan mereka sudah selesai, baru dia datang. Ya, dan itu ada bagian dari teori-teori. Tapi pergaulan kita setiap hari adalah saling menjaga dan menghormati. Nah, dengan demikian kita akan bisa hidup dengan baik. Malah mungkin kita yang akan mempengaruhi mereka, uh, dia akan, oh iya ya, selama dia mengaji, biasa-biasa aja. Selama ibu itu sudah bercadar, jilbab besar, jilbab hitam, oh semakin santun kok. Ya, malah boleh jadi dia yang akan membela kita. Ya, Walaupun kita berbeda dalam satu sisi, tapi dia melihat manfaat kita dalam lingkungan masyarakat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya apabila kita bersedekah menyumbang bangunan masjid sedangkan masjid tersebut digunakan ibadah yang mayoritas al Baik. Yang pertama, kita menyumbang bersedekah sama dengan kita berinvestasi untuk dunia kita. Akankah kita memberikan uang kita dengan jumlah yang banyak ratusan juta untuk mendapatkan investasi yang gagal, yang kurang berkembang? Tentu kita tidak mau mencari ruko, cari ruko yang tempat strategis, ya, mengikut saham, cari bisnis yang strategis supaya kita mendapatkan kutu yang banyak. Begitu juga dengan kita bersedekah untuk akhirat kita. Ya, carilah tempat-tempat yang mana masjid itu banyak orang kunjungnya, tegakkan sunnah. Ini yang pertama. Kalau seandainya kita melihat ada masjid yang memang harus kita bantu, tapi mayoritas seperti yang disebutkan tadi, nggak apa-apa, kita bantu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah tempat ibadah, ya uh, Allah yang akan mencatat pahalanya dan ini termasuk dari wakaf. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man bana lillahi masjidan, walau ka mafhasi ta ka walau ka, ka mafhasi uh, Siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sebesar sarang burung. Bana lil bana lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Jadi kalau seandainya kita tidak mampu bikin masjid ratusan juta, jangan dianggap enteng permasalahan nyumbang kecil-kecilan. Satu sak semen, ya, seratus bata, sekian uh, eh, kotak, uh, eh, keramik dan yang lainnya. Maka ini adalah bagian kita membangun masjid yang juga kita mendapatkan janji dari Rasulullah SAW untuk dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Wallahu taala. Pada saat rakaat keempat sholat berjamaah imam lupa untuk tasyahud akhir dan sudah berdiri tegak untuk rakaat kelima. Pada saat itu makmum sudah mengingatkan imam. Apa yang harus imam lakukan? Tetap melanjutkan ke rakaat kelima atau kembali duduk tasyahud akhir. Apabila imam melanjutkan ke rakaat kelima, apa yang harus dilakukan makmum lakukan? Apakah mengikuti imam melaksanakan rakaat kelima atau menunggu imam dengan tasyahud akhir? Baik. Apabila imam naik ke rakaat kelima. Maka diingat lima umum dia harus turun. Kalau seandainya diingatkan dua orang dia harus turun. Karena dua orang ini menunjukkan imamnya yang khawatir, imam yang yang keliru. Dia harus turun. Kalau dia beranggapan bahwa saya tidak turun karena saya sudah berdiri dengan baik, lalu dia tetap melanjutkannya, maka sholat imam batal. Karena dia sudah sholat empat rakaat itu menjadi lima raka. Perlu diingat, berbeda berdiri kita ke rakaat ketiga daripada rakaat kita yang kelima. Ketika kita lupa tasyahud pertama, lalu kita berdiri ke rakaat ketiga, jika kondisi kita sudah berdiri dengan sempurna, maka kita tidak boleh lagi turun ke bawah. Karena kita sudah pindah ke rukun berikutnya. Ya. Tapi kalau seandainya pada rakaat kelima nggak boleh, haram hukumnya karena dia menjadikan empat jadi lima. Baik. Sekarang bagaimana kalau seandainya imamnya bersekukuh? Apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum duduk sampai menunggu imam. Lalu setelah itu uh, salam bersama imam. Baik. Bagaimana dengan masbuk? Ya. Kalau seandainya masbuk tahu bahwa itu adalah penambahan dari imam, maka sholatnya batal. Karena dia sudah menambah berjamaah dalam rakaat yang batil. Lalu apa yang harus dilakukannya? Dia mukata'ah dengan imam. Ya, dia mukata'ah dengan imam, dia tasyahud, kemudian boleh jadi dia tasyahud tunggu imam sampai salam atau dia mukata'ah dengan imam. yakni memutuskan hubungannya dengan imam. Ya, wallahu taala. Lalu kalau seandainya imam sudah diingatkan dia turun atau seandainya dia memang yakin itu adalah rakaat yang keempat menurut dia Ya. Apa yang harus dilakukan oleh imam? Kalau seandainya imam yakin itu adalah rakaat keempat bagi dia, menurut dia, wajibkah dia uh, sujud sawi? Hah? Tidak wajib, karena uh, dia yakin itu kecuali kalau seandainya disebutkan oleh seseorang tadi dengan subhanallah dia ragu lalu dia ingat-ingat dia yakini itu adalah empat maka dia wajib sujud, sujud sahwi sujud sahwi kapan sujud sahwinya sujud sahwinya setelah salam baik kalau seandainya dia turun apakah dia sujud sahwi ya sujud sahwi di mana sujud sawinya Setelah salam. Kenapa? Karena sholatnya sudah sempurna. Jangan ditambah lagi dengan sujud sawi. Sujud sawi sebelum salam itu ada dalam dua kondisi. Yang pertama, apabila dia meninggalkan salah satu wajib. Seperti tasyahud pertama. Atau dia ragu tiga atau empat, tiga atau empat. Dia ambil yang terkecil karena dia tidak mampu untuk menetapkan mana angka yang dia yakini. Dia ambil angka yang terkecil. Maka dalam kondisi itu dia sujud sahwinya sebelum salam. Kalau seandainya dia ragu, lalu dia ingat-ingat. Setelah dia ingat, yakin dia pada rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Karena dia yakin apa yang dilakukan itu adalah sudah benar. Sujud sawinya untuk me, apa namanya? irghaman syaitin, yakni menghinakan syaitan yang telah mengganggunya di dalam sholat. Wallahu a'lam. Makmumnya juga sujud sawi. Kecuali kalau makmum masbuk. Imam sujud sawi, makmum yang lain sujud sawi, masbuk tidak, langsung berdiri. Saya mempunyai teman Eh, tetangga yang non muslim. Apakah kita wajib membantu jika tetangga itu minta tolong kepada kita? Tolong apa saja yang boleh kita berikan kepadanya. Ya, hak tetangga. Hak tetangga merupakan hak yang khusus. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengunjungi tetangganya orang Yahudi yang sakit anaknya ya lalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam itu adalah hak tetangga namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu juga dia mengajak untuk masuk Islam akhirnya dia masuk Islam tidak lama setelah itu dia meninggal dunia Wallahu a'lam kalau dia misalkan membutuhkan minyak uang minta beras dan yang lainnya kita kasih ya apalagi kalau kita niatkan dalam rangka mendekatkan dia kepada Islam maka dia termasuk muallafat mu'allafat ya walaupun dia belum muslim apakah boleh merubah niat jika ketika kita memberikan sedekah kepada kerabat kita contoh saya mempunyai sejumlah uang bagian yang tadinya akan saya bagi ketiga yaitu ayah saya adik yang sakit uh, untuk sumbangan bangunan masjid tapi kemudian saya merubah, pikir, merubah pikiran, uang tersebut akan saya bagikan untuk empat hal. Untuk ayah, adik, masjid, dan oh, personal dakwah yang selama ini saya lakukan. Mohon saran, boleh, boleh. Kecuali kalau sudah dinazarkan. Jika dia sudah nazarkan, maka itu tidak boleh dirubah. Tapi kalau cuma baru niat uh, apa namanya ancang-ancang lah, ya saya mau begini, begini, begini programnya. Lalu dia oh ya, saya, sepertinya ini yang perlu. Nggak apa-apa, boleh dirubah. Wallahu a'lam. Bagaimana kita berteman sama orang dia paham sunnah tapi bercanda suka kelewatan? Apakah harus anak teman karena dia karena dia saja yang paham sunnah. Syukuran. Ya, tetap kita berteman dengan dia, tapi kita nasihati, ya. Kalau seandainya dia suka guyon, kita bercanda, ya, dinasihati dia. Alhamdulillah saya memiliki banyak teman dari beberapa kalangan, namun ketika saya sudah mengenal sunnah, saya tidak lagi bergaul dengan mereka karena sangat berhati-hati dalam bergaul. Apakah sikap saya termasuk orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah? Insya Allah. Ya, ketika mereka adalah jauh. Akan tapi perlu juga kita ingat, kita juga sebagai pendakwah kepada mereka-mereka yang belum mendapatkan ya mendapatkan uh, sunnah. Namun bukan berarti kita harus berbaur dengan mereka sebagaimana sebelumnya. Ya tetap kita berhubungan, tetap kita mengundang mereka, gitu ya, tetap tetap membantu kalau seandainya perlu, tapi diiringi dengan dakwah. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana batasan dalam bersenyum? Karena jika kebanyakan bersenyum nanti disangka gila. Ya, ini sudah tidak pada tempatnya. Kalau sudah senyumnya tidak pada tempatnya, lihat-lihat batu, ya mungkin batu akik lah ya. Senyum-senyum sendiri dia kan. Terus mengkhayal, wah ini perlu dicurigai gitu kan. Tapi kalau seandainya apa namanya dia ketemu dengan kita senyum, ketemu dengan orang senyum, eh, ya nggak apa-apa itu memang dianjurkan seperti itu. Ya, tapi kalau senyum tidak pada tempatnya, ya apalagi seperti ibu dengan suami istri misalkan. Kalau istrinya ketawa atau senyum ketika suaminya sedih. Nah, kemudian sedih ketika suaminya senyum. Wah, ini berbahaya. Bagaimana sikap kita sebagai muslim atau muslimah atas pernyataan Gubernur DKI untuk melegalkan lokalisasi dan menerbitkan sertifikat atas hal itu. Pertama, saya melihat ini adalah pengangkat isu saja. Karena saya mengikuti juga sedikit. Ya, ini diangkat, tahunya ada kecolongan, sering kita kecolongan. Gitu. Nah kita harus jangan uh, seperti Coca-Cola digoyang, terus dibuka. Psh, kita harus dengan jernih. Pertama, kita ini negara-negara hukum. Ya, kita punya negara-negara hukum. Kita akan bisa melihat isu itu jangan langsung ditanggapi. Taunya orang bermain cantik, diangkat isu di sini, ya. Ya kalau misalkan ikannya dikeruhkan di sini untuk menangkap ikan di sini. Ya, dan itu kejadian. Setiap ada isu pasti ada kecolongan. Nah, ini kita harus hati-hati dalam menyikapi ini. Yang pertama, kondisi yang sekarang itu bagian dari musibah. Dan musibah ini tidak terjadi kecuali disebabkan dosa kita. Dosa kita kaum muslimin. Ya. Siapa yang disalahkan? Yang memilih siapa? Ya. Nah, sudah terjadi itu adalah menyebabkan eh, menunjukkan bahwa kaum muslimin eh, pemimpin itu bagian dari cerminan rakyatnya. Ketika yang dipilih seperti itu ya berarti modelnya pada umumnya rakyat seperti itu. Ya, karena di dalam demokrasi 51 eh, mengalahkan 49. Ya, 51 berarti itu lebih dominan dari 49, ya. Maka begitu. Siapa yang jadi pemimpin, gambaran pemimpin itu adalah dominan dari gambaran dari masyarakatnya. Kemudian kita tebarkan ilmu. Pertama kita berdoa. Selalu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kita musibah ini. Karena tidaklah mendatangkan musibah kecuali Allah disebabkan oleh dosa kita dan tidaklah yang akan mengangkat adalah Allah ya kecuali Allah disebabkan oleh ketakwaan kita. Maka oleh karena itu kita tebarkan, kita sebarkan ilmu kepada orang-orang ya eh, sehingga mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita. Karena dengan sertifikat berarti dianggap punya profesi, insya Allah mudah-mudahan hal ini tidak terwujud. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala ini banyak pertanyaan ya. Karena waktu sudah mendekati. Uh, sedikit informasi alhamdulillah kita di Kota Padang kita sudah membuat radio eh, bukan radio. Uh, eh, TV dakwah. Ya. Uh, namanya Surau TV. Uh, alhamdulillah uh, tidak orang Minang saja mendengar. Ya, tapi kaum muslimin semuanya dari Sabang sampai Merauke. Surau TV ini bisa diakses di satelit Telkom. Ya. Dia bergabung dengan Bunaya TV, UKM TV, baru nam namanya satu lagi Islam Channel. Ya, kalau seandainya di antara kita yang sudah ada pesan uh, dahulu, yakni cuma dua LMB, satu kelapa, yang satu lagi Asia Sat 5, maka perlu penambahan satu lagi ya untuk Telkom. Uh, namun untuk Surau TV ini baru bisa mengudara 4 jam per hari. Ya, 4 jam per hari mulai jam uh, setengah 7 18.30 sampai 22.30 WIB. Alhamdulillah pendengarnya dari Sabang sampai Merauke Eh, dari Papua, ada yang rutin, ada yang bertanya juga dari Papua. Ketika ditanya, dia bilang begini, seperti kampung saya di, seperti di kampung saya yang terjadi Pak Ustadz katanya. Saya bilang kampung ibu di mana? Dia jawab kampung saya di Pariaman. Wah ini bisa-bisa Surau TV satu perantau-perantau Minang. Akan tetapi ini adalah salah satu alternatif karena Eh, kita melihat antusias masyarakat kita melalui media ini di dalam uh, pertanyaan uh, sangat banyak sekali ya antusias uh, kemudian uh, kita insya Allah akan berusaha supaya Surau TV ini bisa 24 jam tapi dananya sangat besar sekali ya butuh 100 juta sampai 150 juta per bulan ya nah ini rencana kita untuk mencarikan donatur tetapnya kalau seandainya ada Eh, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Insya Allah eh, dari Wesal Pak Masud yang pemilik Wesal, dia coba untuk pergi ke Jawa Tengah, kunjung-kunjungan Jawa Tengah. Dia bilang, masya Allah sudah banyak yang nonton Surau TV katanya. Nah ini uh, menunjukkan ada salah satu alternatif dari acara-acara kita dan ada pengajian langsung dari Padang, uh, baik Sahih Bukhari atau eh, kitab-kitab uh, yang lainnya. Itu antara maghrib dengan isya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti uh, dan menonton dan khusus bagi yang uh, mau mendengar uh, apa namanya bahasa leluhur, ya khusus untuk mal minggu malam jam setengah sembilan itu ada uh, ceramah dan diskusi berbahasa Minang karena ada di antara seorang ibu biasanya yang di sini di Jakarta. Biasanya habis habis isya dia langsung tidur. Ya. Tapi khusus itu malam Minggu, dia tunggu-tunggu. Ya, sampai belum muncul juga, dia pesankan ke suaminya, "Pak, kalau nanti uh, apa ada yang muncul sur apa suluh Minang, tolong bangunkan saya." Ya, saya, eh, saya, saya tanya, masya Allah antusias itu sangat tinggi sekali karena saya pengen mendengar bahasa leluhur katanya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bagi yang belum ber, tidak berasal dari Minang, bahasa Minang itu nggak sulit dan mudah dipahami, ya, karena bahasanya bahasa-bahasa Minang Raya. Nanti kalau dibawa ke bahasa daerahnya sedikit mungkin agak beberapa kata agak sulit, ya, karena bahasa Minang sama dengan bahasa Melayu ya mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya dan khusus untuk kesehatan setiap hari Selasa Insyaallah pagi jam 10 itu khusus eh, kita mengundang eh, dokter spesialis jantung jadi khusus konsultasinya adalah konsultasi jantung jadi mudah-mudahan eh, bagi Bapak Ibu untuk mengambil manfaatnya bisa ya untuk konsultasi langsung gratis dengan dokter spesialis jantung dan beliau juga sebelumnya adalah dokter penyakit dalam, kemudian beliau sekarang adalah uh, spesialis jantung dan alhamdulillah beliau sudah mengikuti sunnah dan masya